Setelah kita mengungkap metode ma'rifatullah Sudah itu kita mengungkap uh, Apa lagi? Bagaimana? Sayap-sayap sudah? Oh pintu ya. eh, Kedua kita akan mengungkap pintu pintu atau pintu menuju Makrifatullah setelah kita mempelajari metodenya. Uh, kalau metode melalui akal, kedua metode melalui asmaul husna, kemudian ketiga ketiga melalui ibadah. Para arif Artinya orang-orang yang sudah mencapai tingkat makrifat yang tinggi menyatakan berdasarkan pengalamannya metode ibadah inilah yang tertinggi dan metode ibadah inilah yang paling mantap karena metode ibadah ini berdasarkan pengalaman akibat dari pengamalan kita jadi dari pengamalan kita melahirkan pengalaman-pengalaman dan pengalaman-pengalaman ini tentunya lebih mantap dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Maka baiklah pada kesempatan ini kita akan mulai memasuki pintu. E, kalau kita buka Al-Quran maka Al-Qur'an mengungkapkan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pintu yang paling besar yang disediakan oleh Allah yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pintu yang terluas yang diberikan Allah kepada kita di mana Al-Quran mengungkap metode ma'rifatullah ini disesuaikan dengan Inteligensi setiap manusia. Jadi disesuaikan dengan inteligensinya. Itulah sebabnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan du'aitum fihi ila diyafatillah kalian diundang menghadiri jamuan Allah Bahasa Quran dan bahasa hadis adalah bahasa balaghah, bahasa sastra, bahasa yang tinggi, bahasa penuh dengan majas, penuh dengan eh, kiasan-kiasan, eh, perlambang-perlambang. Dalam hadis ini diafah kalian diundang untuk menghadiri perjamuan Allah. Ya. Kalau kita diundang oleh presiden saja, wah itu luar biasa. Ya. Saya waktu masih di DPR, saya kebetulan ada undangan menghadiri perkawinan putra presiden. Saat itu ada orang Ciburial ikut pulang dia cerita sama tetangganya luar biasa biasa salaman sarang presiden <laughs> gitu. Itu luar biasa. Itu baru di undangan presiden. Di sini dia diafatullah undangan Allah. Kita diundang oleh Allah untuk menghadiri jamuan Allah. Tapi istilah yang dinamakan jamuan Allah ini adalah Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran kata Sedina Ali, itu seolah-olah dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia berada pada majlis jamuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata Sedina Ali, kalian tidak bisa melihatnya. Imam Ghazali menyatakan jika kamu membaca Al-Quran yakinkan seolah-olah ayat itu baru turun untuk kamu bukan untuk orang lain dari setiap ayat demi ayat Al-Quran diafa menghadiri jamuan Allah subhanahu wa ta'ala dan jamuan Allah inilah nanti akan membimbing kita dan memimpin kita ke tingkat ma'rifatullah mulai dari tingkat taman kanak-kanak SD, nanti naik ke tingkat SMP, SMA, naik ke tingkat perguruan tinggi atau S1, S2 dan S3. Nah, cuma sayang sekali karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam surah di dalam surah 4126 Ya, 4126 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan mengungkap tantangan kalau kita sudah terjun pada Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghawfi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir Quraisy Mekah pada saat itu dan kafir seterusnya itu itu akan bertindak seperti itu. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Jangan dengarkan. Bahkan wal ghaufi usahakan untuk menyingkirkan umat Islam itu dari Al-Qur'an. Singkirkan umat Islam dari Al-Qur'an wal ghaufi di mana ada yang mempelajari Quran wal ghaufi bikin hiburan-hiburan bikin acara-acara yang akan memalingkan umat Islam dari Al-Quran itu la'allakum taglibun agar kamu bisa mengalahkan Al-Quran itu ketika Muhammad Abdu ke Prancis kemudian timbul problem limada ta'akharal muslimun walimada taqaddama ghairuhum kenapa umat Islam ini terkebelakang dan umat lain ter apa <laughs> maju Agama-agama umat lain maju sedangkan umat Islam mundur. Demikian juga saya masih SMP atau dulu saya SMI membaca bukunya ulama besar yang mencapai reputasi internasional dari Kalimantan. Sakib Arslan. Bukunya itu juga dalam bahasa Arab. Limada taqaddama limada ta'akhara al-muslimun? Kenapa umat Islam terkebelakang walimada taqaddama ghairuhum dan kenapa umat-umat yang lain maju ah kesimpulan dari dua ulama besar itu ialah umat Islam mundur karena meninggalkan Al-Qur'an dan Nasrani maju karena meninggalkan kitab sucinya jadi Nasrani maju karena meninggalkan kitab sucinya dan umat Islam mundur karena meninggalkan kitab sucinya. Dan inilah yang terjadi proses di Indonesia ini sampai sekarang dan sampai dunia kiamat. Hmm. Seorang menteri P dan K tahun 61 sampai 65, Profesor Dr. Priyono. Ya. Beliaulah yang menghilangkan pelajaran huruf Arab Jawi dari pendidikan nasional kita. Orang Malaysia mengatakan Arab Jawi. Nah, nah orang Jawi menyebut Arab Melayu. <laughs> Jadi dibalik gitu. Orang Malaysia, huruf Arab Jawi sampai sekarang di TV di Malaysia tiap malam itu ada had, ada pelajaran huruf Arab Jawi, huruf Arab Jawi tapi orang Jawa, orang Indonesia tidak mengakui dan bahkan mengatakan huruf Arab Melayu dan dihilangkan dari pendidikan nasional sedangkan pem pemerintah Belanda saja 350 tahun Priyono, Profesor Dr. Priyono dan umat Islam diam saja. Nah, umat Islam diam saja. Nah, hilangnya pendidikan itu menjadikan umat Islam sekarang sampai terakhir ini Nah, saya dengan Menteri Agama itu satu poin Menteri Agama yang dulu ribut ada tujuh poin saya sering ribut dengan Menteri Agama. <laughs> Gitu. Nah, satu poin diantaranya ketika kita temukan bahwa 55% tamatan SMA buta huruf Al-Quran. Saya katakan sama Menteri Agama, apa kerjanya guru-guru agama. Sudah mengajar pendidikan agama SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 12 tahun diberikan pendidikan agama. Tapi 55% buta huruf Al-Qur'an. Dan termasuk di Jawa Barat Kecuali di Sulawesi Selatan setelah beberapa bulan yang lalu saya ke sana, generasi muda Sulawesi Selatan 25% buta huruf Al-Qur'an. Jadi eh, gerakan Yahudi internasional juga kalau mau menghancurkan Islam di Indonesia tak usah diperangi, singkirkan Al-Qur'an dari umat Islam. Dan saat sekarang ini ya kita banyak buta huruf, belum pengertiannya, belum hafalannya, belum pemahamannya, kita sangat jauh sekali. Bahkan kita sering ribut antar kita karena ilmu namung sakitu kituna. Gitu. <laughs> Istilah Sundanya itu ilmu mung sakitu kituna. is ilmunya hanya segitu-gitunya akhirnya ribut. Sama dengan Nabi Hidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi doa du'aitum ila diyafatillah kita diundang untuk kepada Al-Qur'an ini. Terus Nah, kemudian Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang paling baik kualitas Islamnya orang yang siap mempelajari Quran dan siap mengajarkan kembali Al-Quran. Tapi saat sekarang ini Ya. Ya, saya sebelum pemilihan presiden waktu masih di DPR sering ke Cikeas, sering silaturahim dengan SBY. Waktu itu pesan saya sampaikan ini. Kalau Anda menjadi presiden, coba jadikan tamat SD sudah bisa baca Al-Qur'an semuanya seluruh Indonesia. Tapi sejak itu sampai sekarang karena sudah melepaskan diri dari pergolakan politik <laughs> ya tidak sempat-sempat lagi ketemu dengan beliau walaupun beliau sudah pernah juga ke Ciburial ke Babus Salam cuma pesan saya saat itu coba dan dari dulu saya berjuang coba tamat SD sudah bisa semua membaca Quran itu pelajaran fikih apa semua itu nanti SMP, SMA ke atas juga. Tamat SD harus sudah bebas buta huruf al. Tapi sampai sekarang encan. <laughs> Belum tamat SMA saja buta huruf al Quran. Nah, ini ini faktor-faktor psikologis. Sedangkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Terus jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau kualitas Islamnya tinggi, makrifatnya nanti harus siap mempelajari Quran ini. Apanya? Mulai kiraahnya. Kedua, mempelajari tulisannya, kitabahnya. Nah, kalau ilmunya ini eh, kiraah itu satu makharijul huruf, kedua sifatul huruf, ketiga tajwid, yaitu ilmu dasar makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian tajwid. Tiga. Sudah itu naik kepada ahkamul waqfal ibtida, hukum wakaf dan memulai baca Quran. Ada orang Australia baru belajar bahasa Indonesia, di depan tertulis padi dimakan tikus. Tapi kemudian dia baca Pak Didi makan tikus. Nah, itu. Ah, umat Islam baca Quran banyak seperti itu. Ya. Jadi sambung mana saja disambung tidak sudah asal baca. Nah, uh. tulisannya padi dimakan tikus dia baca Pak Didi makan tikus. Ah, umat Islam baca Quran banyak seperti itu. Banyak sekali. Ya, tapi bukan di sini, <laughs> bukan di sini. <coughs> di sana di Wakatobi <coughs> di Aceh <coughs> ya di Aceh gitu nah, kenapa saya bilang di Aceh? Waktu saya peletakan batu pertama pondok pesantren Babu Salam di Montasek, Aceh Besar. Waktu itu saya undang gubernur Insinyur Azwas Abu Bakar. Dia berikan sambutan. Dia cerita kami orang Aceh dahulu kalau pergi ke Bandung masuk ITB tahun 60, 65, 70. Rata-rata orang Aceh itu imam-imam di masjid-masjid di Bandung. Kata beliau. Tapi sekarang boro-boro imam makmum oge <laughs> Jadi orang Aceh pergi ke Bandung boro-boro imam makmum juga susah. Ini ini gubernurnya, gubernur dulu gitu. Yang ngomong gitu. Nah, dan setelah kita ke sana, dua pondok pesantren sekarang kita bangun di sana di Maralabu dan di Mentasek Iya. Masya Allah. Benar perjuangan mati-matian untuk mengembalikan Al-Qur'an ini. Buta huruf Al-Qur'an. Luar biasa. Ya luar biasa <laughs> gitu. Ah, jadi kalau kita buka Quran, kita akan melihat masa lalu sejarah tiga perempat masa lalu itu Al-Qur'an betapa pentingnya belajar sejarah. Tapi bukan di sini kita bahas. Kedua, masa yang akan datang kita akan lihat di sana. Ya. Seperti saya sedang menulis tapi <laughs> belum selesai-selesai. Kenapa Allah menghancurkan suatu bangsa? Nah, ternyata Allah mengatakan Allah menghancurkan suatu bangsa itu satu ya kalau sudah terjadi pola hidup mewah. Kalau kemewahan sudah merajalela, nah itu kami akan. Kedua, kami akan curkan satu bangsa sebelumnya itu kami angkat penjahat-penjahat menjadi pejabat lebih dahulu. Nah, itu. Jadi muncul pejabat-pejabat mulai dari RT RW itu penjahat-penjahat lebih dahulu kata Allah wa idza aradna an nuhlika qaryatan amirna mutrafiha nah, itu kedua ketiga kata firman Allah bukan saja muncul tapi amirna kami perbanyak kalau kami menghancurkan suatu bangsa maka kami perbanyak lebih dahulu penjahat menjadi pejabat nah, jadi diperbanyak penjahat-penjahat menjadi pejabat. Saya kadang-kadang merenung dulu waktu saya di SR sekolah. Isinya penjara itu paling-paling memang orang-orang kecil, penjahat-penjahat. Eh sekarang pejabat-pejabat, <laughs> bupati, DPR, profesor. Aduh, kiai lagi ada. Ya. <laughs> Masya Allah. <laughs> Gitu. Luar biasa gitu ya. Jadi, jadi Allah mengatakan kami perbanyak penjahat menjadi pejabat. Bahkan saya temukan waktu ke Mesir dan ke El Fayyum. itu provinsi yang paling makmur di Mesir. Nah, di sana oh luar biasa makmurnya itu. Air curcor seperti Ya, waktu saya ke sana, ya dengan anak saya ini dulu waktu di Mesir kemudian saya diantar ke provinsi El Fayum 130 kilo dari akhirnya sampai ke sebuah tempat yang pohon mangga, kebun mangga puluhan hektar mungkin lebih dan eh sampai buah mangga itu ini sekali sedang masak-masak Eh, sampai ke sana ketemu sarang Mesir, dia lihat kami satu minibus 12 orang, langsung Malaysia, Malaysia, Malaysia. Saya <laughs> langsung tersinggung gitu. Lah, lah Malaysia, Indonesia. Langsung fan Indonesia. Di mana Indonesia? Kami tidak tahu Indonesia. Kami tahu Malaysia, Malaysia, Malaysia. Waduh, kok Malaysia lebih terkenal gitu. Waktu ke Iran juga ke kampung-kampung. Malaysia, Malaysia. Masya Allah. Kok tahu Malaysia, Indonesia tidak tahu gitu. Apa kerjanya orang-orang kita di luar negeri ini? <laughs> gitu. Malaysia, Indonesia. Langsung fan Indonesia. Di mana Indonesia? Tanya lagi eh, Arab gunung itu Mesir. Iya, masa tidak tahu Indonesia? Mana Indonesia? Sudah itu tanya lagi, bikin malu lagi. Eh, ada sungai enggak di Indonesia? Waduh, tambah tersinggung lagi. Sudah itu, eh, ada rumput enggak di Indonesia? Tanya rumput lagi. Sudah itu, eh, di, di Indonesia ada listrik enggak? <laughs> Waduh, ini orang Mesir gunung ini <laughs> luar biasa. Tanya listrik, gitu. Ya memang orang Mesir itu umumnya gede hulu gitu ya. Tapi kita juga harus, ya Kata Nabi, at-takabburu alal mutakabbiri sedekah gitu. <laughs> Takabur kepada orang yang takabur boleh itu sedekah gitu. <laughs> Langsung, he, anta hafid Al-Quran? Anda hafal Quran? Di sana rata-rata supir bab itu hafal Quran. Anta hafid? Aywa, suai-suai. Iya, deng hafal Quran. Tukang kebun hafal Quran. <laughs> Langsung saya katakan, Indonesia, kita atul ar minal jannah. Nah. Apa? Indonesia atul ar minal jannah. Indonesia potongan surga. Iya. Kalau orang yang hafal Quran dia sudah tahu itu ada sungai empat dalam surga itu. Sungai madu, sungai susu, sungai air, sungai arak itu. Saya Indonesia atul ar minal jannah. Indonesia potongan surga kok tanya rumput, tanya Wah, langsung, eh ada madu di Indonesia. Saya bilang, saya dari Babus Salam. Pesantren <laughs> Babus Salam hasilnya madu, saya bilang. ya, ada sungai susu. Wah, saya bilang, Jawa Barat. Kamu ke Pengalengan, kamu ke Lembang, di sana susu banyak. <laughs> Gitu. Ada sungai air, ada. Apa kamu saja punya Nil? Saya dari Jawa, Jawa Barat. Ada Citarum, ada Cimanuk, ada Ci, Ci, Ci, Ci. Itu. Sudah itu, dia tanya lagi. Ada sungai ma apa? Arak. Uh, kamu tanya Arak. Saya ini dari Jawa Barat. Jawa Barat itu gubernurnya haji. Terus ke bawah itu haji-haji. Tapi produksi arak terbesar seluruh Indonesia Jawa Barat. <laughs> Ini waktu Habibie jadi presiden, saya minta ke gubernur juga pernah saya sampaikan, gimana ini Jawa Barat produksi arak terbesar? Gimana kita mau uh, kepada tazkia kalau justru Jawa Barat ini produsen minuman keras terbanyak dan terbesar di Indonesia. Tanya lagi, bidadari saya bilang bidadari. Kamu turun di Cengkareng di sana kelek ke tembong, pimping ke tembong di mana? Sudah. Saya bilang saya sudah membina orang Papua, membina orang apa itu suku terasing di di Pulau Buru itu ada namanya Alifulu. Kita ajar pakai pakaian nutup aurat. Saya bilang tapi orang Jakarta, orang Bandung, orang Padang diajar buka-buka aurat. Hmm. Nah, orang sana diajar nutup orang, orang Bandung diajar. Nah, itu bidadari banyak. Kelek katembong, pimping katembong. Kamu pergi ke Indonesia <laughs> gitu. Nah, itu provinsi El Fayyum itu sangat makmur sekali. Ya. Nah, di sana danau Danau Korun. Ya. Di situ daerahnya pusat Korun, kekayaan Fir'aun. Ya. Jadi, apa yang saya temukan di sana? Itu ketika si Korun dengan pengikutnya apa so of seluruh kekayaannya di umat Nabi Musa yang bodoh apa yang yang miskin miskin maka Allah mengatakan fahasab nabihi wa bidarihi alal ard maka kami tenggelamkan si Karun dengan pengikutnya dan satu kota itu tenggelam dalamnya tiga kilometer ke dalam. Kemudian beribu-ribu tahun ini sudah terjadi danau Karun yang luasnya 55 ribu hektar. Kita bisa main perahu, main speedboat di atas itu. Tapi 5 ribu tahun yang lalu disitulah danau Karun. Dan di sana saya temukan Kehancuran kerajaan Fir'aun atau kerajaan Mesir kuno itu di samping kemewahan dan tadi, satu di antaranya ketika pengusaha sudah menguasai penguasa. Jadi kalau pengusaha sudah menyetir, penguasa dan penguasa DPR itu lambang-lambang saja, dan yang berkuasa di belakang itu adalah pengusaha-pengusaha maka disitulah kehancuran kerajaan Fir'aun. Ya. ya, jadi itu di sana gitu ya. Indonesia wallahu a'lam gitu. <laughs> ya. Jadi gambaran masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, metode dan tingkatan makrifatullah, keimanan akidah kita akan ungkap di sini, tuntunan ibadah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, moral, akhlak, perang dan damai itu kita bisa ungkap di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Programnya ya ada khataman Al-Qur'an. Ini penting sekali. Para sahabat biasanya paling banyak tiga hari khatam Quran, ada yang tujuh hari khatam Al-Quran. Eh, bahkan ada yang khatam Al-Quran dalam satu sholat tahajud atau satu sholat tarawih. Dan ulama yang mencapai eh, mustatraf. Mustatraf itu Guinness Book of the Record. Imam Al-Habib yang khatam Al-Quran delapan kali dalam sehari semalam. Nah itu masuk Guinness Book of the Record dalam Islam namanya mustatraf. Nih. Mewiridkan surah-surah tertentu, ini banyak dianjurkan. Mewiridkan ayat-ayat tertentu, kemudian ayat-ayat ma'rifatullah, ayat muraqabah. Nah, ini ada buku sudah lama ini, ayatul hirs, ini ayat-ayat ma'rifatullah. Yang sudah kita terbitkan sejak lama. Itu ayat-ayat ma'rifatullah. Nanti keutamaannya ayat-ayat ma'rifatullah ini dengan ayat-ayat yang lain nanti kita bahas. Karena ada yang mengatakan, wah Quran ini kan semua firman Allah. Sami mawon gitu. Kenapa ini lebih utama, ini lebih tinggi? Ya, karena memang ya demikian gitu. Demikian eh, Allah menjadikan satu contoh saja dari nuzulnya ada yang turun lewat Jibril, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat Nabi Muhammad dipanggil menghadap. Jadi tidak melalui Jibril, ya, tidak melalui Jibril. Nah, di antaranya ini masuk ayatul hirs juga yaitu surah Al-Baqarah ayat terakhir. Surah Al-Baqarah ayat terakhir itu adalah ayat yang terkenal di kalangan ulama-ulama tafsir ayatul mi'raj. Karena diturunkan, disampaikan langsung di sidratil muntaha tanpa Jibril. Nah, itu, keutamaannya. Nah, kita ambil saja satu contoh ayat Ma'rifatullah surah uh, Al-Mu'minun ayat terakhir. Al-Mu'minun ayat terakhir ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum ma ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaikumul fasiqun dan seterusnya itu dalam buku saya ayat apa e, tafsir Asmaul Husna ini ada tiga mazhab tiga mazhab pendapat ini kami pilih yang paling aman jadi mulai dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ah Oh ya Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat terakhir, bukan al ya, bukan al Mukminun. Al-Hasyr al -hasyr ayat terakhir. Nah. Nabi menyatakan siapa yang membaca ayat itu di waktu pagi maka Allah mengutus 70 ribu malaikat mendoakan dia dan mengawal dia dan kalau dia mati pada hari itu dihukumkan mati syahid. Dan siapa yang membaca ayat ini di waktu sore atau malam, Allah mengutus 70 ribu malaikat akan mendoakan dia dan mengawal dia. Nah, istilah mengawal ini nanti dalam buku saya ada uh, ya di ayatul hirs ini ini juga ada istilah yang dimakan hizib hizib hizib tingkatan doa itu ada nanti doa munajat ada doa doa ada yang disebut hizib doa. Nah, tapi doa hizib ini tidak umum disampaikan, diajarkan karena hizib. Apa artinya hizib? Ya. Ahzab. <laughs> Surah Al-Ahzab. Hizib itu artinya pasukan. Ahzab. Ya. Jadi artinya siapa yang membaca ayat-ayat tertentu itu dia akan dikawal oleh malaikat. Itu yang disebut hizib. Jadi tidak sembarang. Nah ini ayat itu saja Allah ngutus 70 ribu malaikat. Jadi hizib itu pasukan, pasukan, pasukan, pasukan yang mengawal. Yang mendoakan. Nah tapi itu nanti kita <coughs> bahas haz, apa hizib hizib dan eh, belum lagi kalau kita ungkap umpamanya tadi surah Al-Mu'minun ayat terakhir ya apa hasibetum itu. itu pernah ada sahabat bermin, sakit datang kepada Ibnu Mas'ud dia hanya beri air baca ayat itu terus sembuh setelah sembuh orang sakit itu dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah. Saya heran. Kenapa? Ada orang yang datang minta didoakan. Dia sakit. Saya hanya beri air. Kemudian dia minum. Dia sembuh. Apa kata Nabi? Yadnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang meninggal di Kufa. Kuburannya di Kufa. Ya. Kofa itu adalah kota Ur dahulu kota Nabi Nuh tempat Nabi Nuh lahir Nabi Ibrahim juga lahir di sana kota Ur ya, kota tua yang di sana tenggelamnya dunia itu di sana kota Ur ya. ya kota Ur itu dekat kota Kofa Basra nah, Karbala di sana nah, Yatnu Mas'ud kalau sekiranya orang yang membaca ayat ini yakin, saya yakin yakinnya tak usah penyakit. Gunung saja bisa dihancurkan. Ini kata Nabi dalam hadis mengenai ayat itu. Ah, sekarang ramai orang apa pengobatan rukia, ah gitu. rukia, rukia, rukia, gitu. <laughs> Ya. Nah, itu artinya pengobatan melalui ayat-ayat tertentu yang Nabi banyak gunakan. Ya. Nabi pernah jalan-jalan keluar kota dengan sahabat-sahabatnya sampai ke perkampungan Yahudi ini di Medina berkemah di luar kemudian ada yang masuk ke kampung Yahudi itu mereka gembira ada tamu kemudian minta. Mungkin ada di antara bapak-bapak ini yang bisa mengobati pemimpin kami sakit. Maka seorang sahabat, ya hanya baca Al-Fatihah, beri air, kemudian sembuh. Karena sembuh si Yahudi itu, langsung diberi hadiah seekor kambing. Nah, datanglah sahabat ini ke kemah. Nabi lihat ada apa-apaan ini bawa kambing. Ya Rasulullah, kami mengobati tadi orang yang sakit. Pemimpin Yahudi sana sakit, kami minta diobati. Dengan apa kamu mengobati? Ya baca Fatihah saja. <laughs> Perantaranya apa? Ah, pakai air saja. Terus gimana? Ya sembuh karena sembuh, akhirnya mereka senang beri hadiah. Satu ekor kambing. Ah, dalam sejarah seterusnya, setelah kambing itu disembeli Nabi juga turut makan. Ahli tahkik mengatakan dari peristiwa itu satu boleh mengobati orang kafir, orang Yahudi. Kalau Nabi, eh kenapa kamu mengobati orang Yahudi? Kenapa kamu eh, baca Al-Fatihah doakan supaya sembuh orang Yahudi itu? Nah, Nabi bahkan turut turut makan <laughs> dagingnya. Nah, jadi ahli tahkik boleh mengobati orang kafir, boleh menggunakan doa untuk kesembuhan orang kafir. Yang dilarang itu diampuni dosanya, <laughs> masuk surga. Tapi untuk sembuh, selamat jalan, ya boleh saja. Kita rahmatan lil alamin. Kedua, boleh menerima hadiah pengobatan. Kita mengobati kemudian beri hadiah, ah, boleh halal <laughs> itu, halal. Itu. Ketiga, apalagi? Ya boleh makan gitu. Nabi makan. Ya, jadi ayat-ayat ma'rifatullah dan ayat muraqabah. Ini nanti kita akan sampai ke sana. Terus ada tingkatan Al-Qur'an. Tingkatan Al-Quran di dalam mengamalkan Al-Quran itu ada umat Islam itu ada tiga kelompok. Tiga kelompok. Ya, itu yang tadi saya katakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman eh, wa al-kitab kitaba alladziina istafana min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat jadi umat Islam itu terbagi tiga kelompok di dalam mengamalkan Al-Quran ya. satu zalimun li nafsih coba dicari ini operatornya bukan <laughs> Al-Quran, Al-Quran. Jadi satu, zalimun linasi. Kita ini ada yang zalimun linasi, banyak kabair, banyak berbuat dosa. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran itu terbagi tiga kelompok. Satu, zalimun linasi. Ya. Kedua, muktasid. Sedang-sedang saja. Ketiga, sabikun bil khairat orang yang sabikun bil khairat ah yang sabikun bil khairat ini langsung masuk surga tanpa hisab jadi orang mengamalkan Quran di kalangan umat Islam itu sabikun bil khairat kata Nabi sepertiga dari umatku sabikun bil khairat langsung masuk surga. Mudah-mudahan ini calon-calon sabikun bil khairat gitu ya. Nah, kedua muktasid itu yang sama amal baiknya, amal jeleknya sama. Ini ada hubungannya dengan timbangan wal waznu idinil haq. Hah? Faman sakulat mawazinu falaikamul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Ah kalau sedang-sedang dia diperingan diperingan ya diperingan uh, hisapnya kemudian masuk surga karena rahmat atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, nah ini yang tiga mazhab. Ketiga apa? zalimun li nafsih. Nah, ini umat Islam tapi zalim. Nah, dia banyak kabair, dosa-dosa besar. Dia banyak dosa-dosa besar. Untuk ini tiga mazhab. Mazhab pertama, dia akan masuk surga dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Nanti setelah ditimbang semuanya Rasulullah berdiri mohon kepada Allah mintakan syafaat kepada umatnya dan di antara umatnya itu yang memenuhi syarat yaitu satu memiliki jiwa tauhid kedua mencintai nabi dan keluarga nabi ketiga suka menziarahi nabi keempat memiliki jiwa silaturrahim maka kata Nabi, dia berhak untuk memperoleh syafaat dari kepadaku. Maka dihapuskan semua dosa-dosanya. Setelah malaikat datang, hei, hei malaikat, kamu saksikan dia mengucapkan la ilaha illallah. Iya benar ya Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Masukkan dia ke dalam surga. Masukkan ke dalam surga. Kedua, ada yang dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu sehingga dengan rahmat Allah dia diampuni dan diberi maghfirah Allah kemudian diampuni tetapi ada syafaat tidak kebagian rahmat Allah tidak kebagian karena memang sudah bobolokotan luar biasa dengan zalimun li maka nanti kita akan lihat karena ini saya sedang sedang menulis ya tingkatan akhirat itu sedang menulis uh, dia insya Allah karena muslim masuk surga tapi wayahna dimandian hela di Cihamplas di Mandian dulu di Cihamplas. Dan saya baru kemarin, dulu-dulu belum sempat saya temukan, baru kemarin temukan hadis yang panjang ketika mengungkap tafsir Al-Humaza. Di situ Nabi mengungkapkan dari hadis Bukhari Muslim bahwa nanti di akhirat orang yang zalimun li itu tidak memperoleh syafaat, tidak memberi maghfirah, tidak memperoleh rahmat, tidak memperoleh injazul wa'di. Al-wa'd itu janji-janji dari Allah, lawannya al-wa'id ancaman, maka dia masuk neraka lebih dahulu. Karena surga tidak mau menerima yang kotor-kotor. Jadi dimandian hela. <laughs> Ah, baru saya temukan kemarin hadisnya, saya suruh guru bahasa Arab ini, coba terjemahkan ini. Karena ada guru baru dua bahasa Arab di Babu Salam, saya tes lagi dengan ah, coba terjemahkan ini. Hadisnya panjang sekali, satu halaman. Ya. Kata Nabi, yang terlama tujuh ribu tahun dalam neraka. Nah, itu yang terlama. Ada yang seribu tahun, ada yang dua ribu. Tapi ada kata Nabi, cemplungkan ke hanap, naik sudah bersih, langsung dipindahkan. Saatan, kata Nabi. Ada yang saatan saja, langsung dipindahkan ke surga. Ada yaum satu hari, ada yang dua hari, ada yang tiga hari, ada yang empat hari, ada yang lima hari. Hanya sekarang ngamandian, membersihkan. Karena kalau dia masuk ke surga, surga itu tempat bersih, atel juga di sana itu kalau dia masuk sana ndak. Jadi harus dimandian <laughs> dulu gitu. Ada yang satu saatan, ada yang sehari dua hari. Baru saya temukan hadisnya yang otentik kemarin setelah buka-buka. Ada yang terlama. ala sana. Tujuh ribu tahun. Sedangkan saya pernah baca di dalam eh, Ihya Ulumiddin, Imam Ghazali mengatakan 8000 tadi. Ini langsung hadisnya saya bisa baca. 7000 tahun. Nah, itu zalimun linasi. Tapi karena dia yakin la ilaha illallah, jadi golongan kaum muslimin itu tiga kelompok. Satu, sabikun bil khairat. Nah, ini Ya, Ali bin Abi Talib itu sabikun bil khairat atau as-sabiqun as sabikun yang umum itu mulai Habil, kemudian Izkil, kemudian uh, setiap generasi Ashabu Yasin dan seterusnya setiap generasi itu ada kita ungkapkan dalam sejarah orang-orang yang terdahulu. Tapi uh, seorang ulama besar Makarin Sirazi saya kebetulan pernah ketemu juga dengan beliau dalam tafsirnya Al-Amsal. Dia mengatakan, As-sabikun as-sabikun atau sabikun bil khairat itu bukan. Itu contoh-contoh saja. Siapa saja saat sekarang ini, dia barisan terdepan dalam amal soleh. Dia barisan terdepan dalam membimbing dan memimpin umat ini. Itu adalah sabikun bil khairat yang nanti dia masuk surga tanpa hisap. Itu yang sabikun bil khairat. Yang paling terdepan di dalam moral akhlak. Dalam bidang amal saleh. Yang di dalam hadis saya temukan. Sepertiga dari umatku itu sabikun bil khairat. Sepertiga itu muktasid. Sedang-sedang saja. Tapi itu masuk surga. Kemudian yang ketiga sabikun bil khairat itu juga sepertiga semua akan masuk surga cuma ada yang dapat syafaat langsung masuk surga walaupun lebih berat ini yang pernah saya sampaikan kalau kita mendalami rahman rahimnya Allah manusia dosanya segede dunia itu kecil dibandingkan rahman rahimnya Allah Kecil itu. Kalau kita sudah mendalami hal itu asal yakin la ilaha illallah. Saya kemarin diundang di Masjid Metro memberi nasihat kepada 400 golongan mustadafin yang dibagi-bagi beras oleh jamaah di sana. Ya, saya sampaikan ini harus yakin la ilaha illallah. Harus yakin la ilaha illallah kemudian berusahalah untuk beramal soleh di mana saja, kapan saja. Yeah dan selalu harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga kelompok umat Islam sabiqun bil khairat. Mudah-mudahan orang kebahagiaan. <laughs> nah, kalau tidak muktasid ya tengah-tengah <laughs> gitu. Lumayan. Ya, muktasid wa minhum muktasid itu dihisap dengan hisaban yasira langsung masuk surga. Kemudian ah, tentu surganya beda <laughs> gitu. Saya sudah buka surga itu ada tujuh tingkat. Ya. Tujuh tingkat mulai dari Firdaus sampai ke Hawiyah Hawiyah itu paling rendah. Ini tempatnya orang Islam yang mak. Itu neraka Hawiyah. Itu yang paling rendah. Nah, kalau yang paling tinggi neraka jahil apa Jahannam. Nah, kalau surga al-firdaus yang paling tinggi. Nah, kemudian uh, yang paling rendah apa? Surga apa? Surga apa? Ya, eh, naim kedua Jadi <laughs> gitu. ya, ada surga tujuh tapi delapan. Satu khusus untuk Rasulullah yang disebut al-wasilah. Al-wasilah itu adalah surga yang tertinggi di bawah arash. Ya, surga yang tertinggi di bawah arash adalah al-wasilah. Dan itu khusus untuk Rasulullah dan keluarganya. Kemudian Nabi menyatakan orang yang tingkat tinggi surganya itu bisa turun ke bawah tingkat dua, tingkat berikutnya turun silaturahim. Dia kenal, dia silaturahim. Tapi tingkat rendah tidak bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian Nabi bertanya, eh, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa yang rendah? Ya, amalnya jadi benteng. Amalnya musa gitu-gitu, <laughs> nah, tidak bisa menembus benteng Nah, tapi kalau dia ke bawah, dia bisa ketemu. Tapi ahli surga juga bisa ngobrol dengan ahli neraka. Ya, bisa ngobrol ahli neraka. Hei, masalakakum fi sakor gitu kata ahli surga. Eh, kan baheula orang sa RT. Kita kan sa RT dulu, kenapa kamu ada di neraka sakor? Dia menjawab, lam nakuminal musolin. musallin. Saya tidak pernah ikut-ikut sholat. Walam nakunut imul miskin. Tidak pernah memikirkan nasibnya anak yatim, fakir, miskin. Gitu. masukkan masukkan ke neraka sakor. Nah, ya ini ini tingkatannya. Al wasilah ini yang tertinggi. Ini ini. Al firdaus, Aden, ma'wa, mukarramun, na'im, alia, khul. Nah, tapi ini ada khilafiyah juga di kalangan ulama. Nerakanya coba nah, nerakanya tujuh. Nah itu tujuh sudah jelas Qurannya. Ini nerakanya tujuh itu sudah jelas. Hadisnya yaitu jahanam. Nah, jahanam enam kali dalam Quran. Tapi ada tambahannya domirnya. Nah, hutoma ini dua kali Sakora ah, ini tadi. masalah fi sakor. Apa jam kalulam nakuminal musallin walam nakunut imul miskin. Nah, al-jahim ini 26 kali. Laza. Nah, ini saya ungkap semua ayat-ayatnya dan dibuka tafsirnya satu per satu sehingga terungkap eh, setiap tingkatan daripada neraka ini. Nah, ini hawiyah ini hawiyah ini ini yang ditimbang amalnya. Ini yang ditimbang. Nah, jadi ini hanya satu kali tetapi domir dua kali jadi tiga kali dalam Al-Quran. Ya, saya kira inilah pintu menuju ma'rifatullah adalah Al-Quran. Nanti kita ada mungkin dua kali atau sekali kita mengungkap satu ayat-ayat atau dua ayat ma'rifatullah. Dan nanti dalam latihan dan riadha setiap ba'da sholat, untuk memantapkan muraqabah itu itu harus banyak mewiridkan ayat-ayat apa ma'rifatullah umpamanya ba'da sholat, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين setiap ada salat dia renungkan itu wa indahu mafatihul gaib Allah yang memiliki pintu-pintu kegaiban kunci-kunci kegaiban itu milik Allah dan nanti kalau sudah lebih dalam lagi kita bisa minta Ya Allah, mintalah sedikit saja kunci kegayuban itu sehingga engkau bukakan kepadaku. Ah itu boleh nanti. Boleh sehingga mencapai kegaiban yang orang lain tidak bisa. Ah itu. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kunci kegaiban kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan wal bahri dan apa yang ada di lautan. Coba Umatas kutumi warakatin dan daun-daunan yang jatuh illa ya'lamuha. Coba di Bandung ini daun lepas dari dahan dan rentingnya. Semua ada di bawah perintah Allah. Wa ma tasku illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari dahan dan rentingnya kecuali Allah mengetahui. Coba sebandung sekabupaten Bandung, sejawa Barat, sejawa, se-Indonesia, se-Asia, sedunia, bisakah kita melepaskan diri dari pengawasan Allah? Jadi kalau itu sudah kita ulang-ulang, walarat, wala, wala habbatin, wala apa, marakatin, daun-daunan. Dalam riwayat lain, yang kering, yang kuning, atau yang sudah basah lepas dari dahan dan rentingnya. Semuanya itu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu. Bisakah kita bersembunyi? Nah, itu itu ayat makrifatullah nanti itu ada khusus ayat-ayat makrifatullah yang kita harus pahami, kemudian kita eh, selalu menjiwai kita sehingga kita merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ah dan seterusnya. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang semacam. Wala ratnal illa fi kitabim mubin. Nah, itu. Ya, saya kira eh, inilah pintu-pintu atau pintu yang besar yang dibukakan Allah melalui Al-Quran. Dan untuk mempelajari Quran ini, ya, ya harus sabar gitu. <laughs> Nah, 23 disiplin ilmu yang harus kita pelajari untuk memahami Quran itu sehingga nanti sampai ke tingkat yang tinggi dari pemahaman Quran itu dinamakan at-taswirul fanni fil Quran. Apa? At-taswirul fanni fil Quran. Jadi orang itu kalau baca Quran atau mendengar Quran seperti video kaset makna Al-Quran itu. Itu itu at-taswirul fani. Dia dengar Quran tergambar seperti video kaset. Baik makna lahir maupun makna-makna batin daripada ayat-ayat itu. Eh, itu tingkat yang tinggi. Kalau kita tak usahlah sampai ke sana. <laughs> Minimal baca Fatihah. Global tahu maknanya. Global tahu maknanya. Nanti naik sedikit-sedikit, mendetail gitu, memahami makna-maknanya. Ya. Kita ada metode tafsir 30 ayat. Cukup. Yang sibuk cukup 30 ayat Quran saja. 30 ayat Quran itu 30 inti syariat Islam. Itu sudah terwakili semuanya. Fahami hafalkan 30 ayat sudah terwakili seluruh kandungan Al-Qur'an. Nah, itu metode. Metode 30 ayat. Ya. Jadi saya kira cukup sekian Ya, ada pertanyaan? <laughs> Dan ini bagi bapak-bapak, ini tafsir ayat-ayat haji. Ini cetakan ke-10. Ya. Ini revisi. Dulu ini diterbitkan oleh Mizan, sekarang oleh Al-Bayan. Dan ada revisi, kemudian ada juga di sini saya tambahkan oleh-oleh haji. Ada 19 oleh-oleh haji. Orang yang pulang haji harus bawa 19 oleh-oleh haji. Nah, kalau ini ayatul hirs, ini ayat-ayat ma'rifatullah. Ah, kalau ini eh, doa stroke ini sudah banyak yang sembuh, yang terhindar. Nah, supaya terhindar dari segala macam penyakit, virus dan sebagainya yang diajarkan Jibril kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya terhindar dari penyakit stroke, HIV, macam-macam penyakit di sini untuk diwiridkan. Ya, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan pekan depan mudah-mudahan eh, kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan sayap. Jadi sudah pintunya nanti sayap yang digunakan terbang menuju Allah itu sayapnya hanya empat ya, kita gunakan terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan saya sedang mencari waktu karena saya harus berangkat ke Aceh. Nah, tapi saya sedang mencari waktu mana yang lolong kerang gitu. <laughs> Ya, tadinya tanggal 17 mau ke Wakatobi tapi diundur bulan Mei. Tahu-tahu tadi malam harus berangkat ke Aceh. Ya, jadi saya sedang cari waktu yang lolongkan karena ibu ibu ya, tidak <laughs> boleh diwakilkan <laughs> katanya. Ada aduh repot juga ini. <laughs> ya, sadakallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.